tafsir ma'iyah Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamdin wa ba'du Meski Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa tafsiru ta'ala li khalqihi bima yaqtadi al-qulula wal ikhtilata batilun min wujuhin al-awwalu annahu mukhalifun li ijma'is salafi fama fassaraha ahadun minhum bidzalika bal kanu mujmi'ina ala inkarihi الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي وعلى هذا فيكون تفسيره معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف قال الشارح حفظه الله تعالى وأقول هذه أدلة شديدة شديدة وهي في الحقيقة بصيرة لمن طلب البصيرة وذلك أن هذه الأدلة كلها متفقة على أن تفسير معية الرب لخلقه بمعنى المخالطة والممازجة والحلول باطل وهذا يظهر من الوجهين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله الوجه الأول أن تفسير معية الله لخلقه بمخالطته إياهم وخلوله بأمكنة بأمكنته بأمكنته مخالف لإجماع السلف كما علم أن أحدا من السلف أئمة الهدى قال بذلك بل هم مجمعون على إنكاره والثاني أن هذا التفسير الباطل مناقض لعلو الله ومناف له وعلو الرب جل وعلا ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع وما كان منافيا لما ثبت بدليل فإنه باطل فهذه أدلة خمسة مجتمعة على أن الله عز وجل مستو على عرشه فوق جميع مخلوقاته فتفسير المعية الربانية بالخلول والمخالطة مناف لهذا فيكون باطلا لمنافته ما ثبت بالدليل القطعي Nah Kalau Musannif rahimahullah ta'ala Dan menafsirkan ma'iyatullah Dengan makhluknya bima dengan makna yak tadi yang intinya adalah al-hulul wal ikhtilaf adalah bersatunya bertempatnya Allah pada makhluk wal ikhtilat dan bercampurnya zat Allah dengan zat makhluk adalah satu hal yang batil dari beberapa sisi. Yang pertama, penafsiran ini menyelisih ijma salaf, maka tidak ada satupun yang menafsirkan ma'iyya minhum dari salaf bidalika dengan makna semacam itu bahkan mereka sepakat untuk mengingkarinya yang kedua hal tersebut bertolak belakang dengan ulullah ta'ala keberadaan Allah keberadaan zat Allah yang ada di atas sana yang hal ini berdasarkan Quran, Sunnah, akal sehat, fitrah dan ijma' salaf dan segala sesuatu yang bertolak belakang dengan perkara yang berdasarkan dalil maka dia batil eh, bima sabata bihi dalikal munafi eh, bima disebabkan uh, perkara yang sabata bihi dalikal munafi disebabkan karena adanya uh, ke bertolak belakangan tersebut. Wa ala hadha maka berdasarkan hal ini fayakunu tafsir tafsiru mungkin tanpa hak ya yang lebih pas. Fayakunu tafsiru ma'iyat ma'iyatullahi li khalqihi maka menafsirkan Allah dengan makhluknya dengan hulul wal ikhtilat adalah satu hal yang batil bil kitab wa sunnah wa akal dengan dalam Quran, sunnah, akal, fitrah dan ijma salah. Atau pemakanan munafian dan perkara yang bertelak belakang lima sabata bidalilin berdasarkan sesuatu yang berdalil karena batilan maka e, hal yang telah belakang tersebut adalah yang batil kebatilannya bima sabata bihi dalikal munafi batil berdasarkan dalil hmm, yang menetapkan e, lawan kebalikannya maka menafsirkan ma'iyah dengan hulul berlawanan dengan uluf sehingga menafsirkan menafsukan ma'iyatullah dengan hulul wal ikhtilaf eh, batil berdasarkan dalil-dalil yang menetapkan ulu nah, dalil-dalil yang menetapkan ulu ada lima dalil maka kesimpulannya menafsirkan ma'iyatullah pada makhluknya dengan makna hulul wal ikhtilaf itu batil berdasarkan lima dalil yang jadi dasar ditetapkannya al-ulu yaitu Quran, sunnah, akal, sehat, fitrah dan ijma' salat Penjelasannya. Inilah dalil uh, inilah alasan-alasan yang benar eh, Waya fil hakikat dan alasan-alasan pada eh, pada dasarnya adalah ilmu bagi orang yang mencari ilmu. Wadhalika dalam hal tersebut karena alasan-alasan ini seluruhnya sepakat Bahasa yang menafsirkan ma'iyah Allah dengan makhluknya dengan arti mukhalatah bercampur ini percampuran zat wa mumazajah dan percampuran zat wal hulul dan hulul bertempat pada makhluk dan satu yang batil dan kebatilannya itu nampak dari dua sisi yang disebutkan oleh penulis yang pertama adalah menafsirkan ma'iyatullah kepada uh, terhadap makhluknya dengan mukhalaqah, dengan bercampur dan hulul dan bertempat di tempatnya makhluk satu hal yang menyelisih ijma' salaf. Maka tidaklah diketahui bahasanya satu pun ulama salaf para imam huda yang mengatakan demikian bahkan mereka untuk mengingkarinya. Kemudian yang kedua Penafsiran yang tidak benar ini bertolak belakang dengan ululullah wa munafin dan bertolak belakang dengannya. Dan uh, bahasanya Allah itu berada di atas sana adalah satu hal yang tabit satu hal yang benar-benar ada berdasarkan dari Quran, Sunnah, Akal, Fitrah dan Ijma' Maka namun yang lima sabata dalil dan pendapat atau penjelasan yang bertolak belakang lima atau berdalil dengan penjelasan yang berdalil maka dia adalah batil maka ada lima dalil yang sepakat untuk menetapkan bahasanya Allah bersemayam di atas ars di atas seluruh makhluknya maka menafsirkan ma'iyah rabbaniyah ma'iyatullah dengan hulul wal mukhalata itu belakang lihat dengan lima dalil ini Bayakunu batilan maka dia satu hal yang batil karena bertentangan dengan perkara yang sabata bidalil qat'i benar-benar ada berdasarkan dalil qat'i. Agus. Salisana mustalzimun li lilabazi ma batilatin la taliku billahi subhanahu wa ta'ala. Walayyubinu liman arohallaha taala makudrohu hakku. Wakat wakat darohu hakku kudrohi. Wakat darohu hakku kudrohi wa arofa madulal ma'iyati bil wadil arofiyati Quran. Qur'ana Qur'anu inna hakikata ma'iyya billahi li khalqi taqtadi ayyakuna muhtaridan bihim awkalan bi fadlan an anna an tastalzima dzalika wa la yakunu dzalika illa jahilun bil bil bil lughati jahilun bi udmati rabbi bi azamati rabbi bi azamati rabbi jalla wa ala fa idza tabayyana butlanu hadzal qawli ta'ayyana ta'ayyana ayyakunal haqqu wal qawlu sani wa huwa anallahu ta'ala ma'a khalqihi ma'iyatan taqtadi taqtadi ayyakuna mufitan bihim ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran wa tadbiran wa sultanan wa wai wa dzalika mimma taqtadihi rububiyatihi rububiyatuhu rububiyatuhu ma'a ulubihi ala arshihi fawqa jami'i khalqihi Bahasa huwa zahirul ayataini bila raibin bila raibin di annahuma haqqun wala yakunu dhahirul la yakunu dhahirul haqqi illa haqqan wala yumkinu ayakunal badilu dhahirul qur'ani abadan Qala syari'u ma'akulu alladhi ya'rifullaha haqqul ma'rifati haqqal ma'rifati haqqal ma'rifati wa yuqaddar wa yuqaddiruhu wa yuqaddiruhu haqqa qadarihi wa yadriku azamatillahi azza wa jalla wa ya'rifu ma jalat alaihi nusus alaihi nususul kitabi wa sunnati wa ijma'i wa ijma'i a'immatillahi ayyukasira ma'iyatallahi li khalqihi bil hululi awalan ila zahiri nususi wa makana mukhalifan li zahiri nususi wa huwa batilan wasaniyan la yuqatilan fahuwa batilun wasanian la yumkinu ayakuna ghairul qur'ani wa sunnati balam yat'abadna loha bi ghairi bi batilan bal huwa haqqun li anal qur'ana wa sunnata haqqun wa zahirul haqqi haqqun wala yumkinu ayakuna batilan bi wajhin bi wajhin minal wujuhi nah uh, alasan yang ketiga annahu mustazimun lillawazimi lillawazima batilatin la taliku billahi subhanahu wa ta'ala memaknai uh, ma'iyatullah dengan hulul wal ikhtilaq itu mustalzimun menimbulkan konsekuensi konsekuensi yang buruk yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Walayukin dan tidaklah mungkin bagi orang yang mengenal Allah Ta'ala dan mengagungkan Allah dengan benar-benar pengagungan wa arafah dan tahu kandungan pengertian makna ma'iyah dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa yang digunakan e, lebih al Quran yang Quran itu turun dengan menggunakannya untuk mengatakan inna hakikat ma'iyah tilasnya pengertian yang eh, pengertian ma'iyatullah dengan makhluk tak tak bermakna bahasanya Allah zat Allah bercampur dengan makhluk atau Allah berada di tempat makhluk Fadlan antastalzim dalika lebih-lebih jika ma'iyah itu mengharuskan demikian walayakulu dalika tidak ada yang mengucapkan perkataan di atas kecuali orang yang tidak tahu bahasa Arab dan seorang yang tidak mengagungkan Allah dan tidak mengetahui keagungan Allah Jalla Ala. <clears throat> Faidah tabayana maka jika telah jelas tidak benarnya perkataan ini ta'ayyana maka sebuah keniscayaan dan keharusan ayakun al Apa sih kebenaran adalah perkataan yang kedua yaitu anallah ta'ala ma'a khalqihi Si Allah Subhanahu wa taala itu bersama makhluk ma'iyatan dengan kebersamaan yang maknanya Allah meliputi makhluk. Ilmu Allah meliputi makhluk, ilmu, kekuasaan, pendengaran, penglihatan, pengaturan, kekuasaan dan yang lainnya dan sifat-sifat rububiyah yang lainnya itu meliputi makhluk. Di samping Uh, namun di sisi yang lain dan Allah tetap berada di atas ars di atas semua makhluknya inilah zahir makna zahir dari dua ayat dua ayat di surat al-hadid bila raibin tanpa ragu karena kedua ayat tersebut adalah benar dan tidaklah mungkin makna zahir ke, ke sebuah kebenaran kecuali kebenaran walaupun dan tidaklah mungkin e, makna yang batil itu menjadi makna zahir Al-Quran abadan sama sekali. Penjelasannya wa aku dan aku katakan dan orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dan mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan Waalaikumsalam. Dan dia memahami keagungan Allah Jalla wa dan mengetahui makna yang dikandung oleh dalil Quran dan Sunnah dan ijma para imam tidaklah mungkin menafsirkan ma'iyatullah terhadap makhluk dengan hulul wal mukhalatah dengan ya, hulul berada uh, berada di tempatnya makhluk dan dat bercampur dengan dat makhluk Liana hada karena penafsiran ini uh, pertama adalah menyelisih zahir nas dan semua yang menyelisihi zahir nas maka dia adalah satu hal yang batilun. Yang kedua tidaklah mungkin zahir Al-Quran dan Sunnah dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kita beribadah dengan selain Quran dan Sunnah sebagai satu hal yang batil. Bahkan Al-Quran dan Sunnah adalah hak karena Al-Quran dan Sunnah adalah hak dan zahir dari kebenaran adalah kebenaran, makna zahir dari kebenaran adalah kebenaran dan tidak mungkin berupa kebatilan dari sisi manapun. Wahyu salisan la yaqulu inna ma'iyata rabbaniyati taqtadi rabbaniyata inna ma'iyata rabbaniyata taqtadi al wal mukhalatu mukhalatata mukhalatu al-qulu al-qulu la wal mukhalatata na hadikon fil lughatil arabiyyati bal dzalika la yasduru illa an jahlin biha Fakat takut damat dalila Dalilul lughawiyu Fakat takut damat dalilul Dalilul lughawiyu Fabana bihada anna ma'iyatallahi azza wa jalla Kama fil ayataini Wa ma fi huma Ya ihatatu Ihatatullahi azza wa jalla Bi khalqihi ilman wa tadbiran Wa qudratan wa sultanan sam'an wa basiran wa basaran wa basaran ila ghairi dalika min ma'ani tubu tubiyatihi nah Kemudian yang ketiga layak hulu tidaklah mengatakan sebenarnya ya Allah itu bermakna hulul wal mukhalatah Mengkana hadikon siapa saja yang cerdas, pandai dan mengerti bahasa Arab Bahkan kalimat tersebut tidaklah mungkin muncul kecuali karena tidak tahu bahasa Arab. Fakota kodam adalah al telah lewat dalil bahasa Arab dalam masalah ini. Maksudnya orang Arab punya ungkapan e, kami berjalan dan rembulan bersama kami Fabala maka jelaslah dia dalam keterangan ini bahasanya ma'iyah telah azza wajal sebagaimana dalam dua ayat di surat Al-Hadid dan ayat-ayat yang semakna dengan keduanya maknanya adalah ihatatullah azza wajal bi khalqihi Allah meliputi makhluknya dalam pengertian eh, ilmu pengaturan kekuasaan dan kekuasaan pendengar dan penglihatan Allah mengetahui detail keadaan makhluknya Demikian juga hal-hal yang lain yang merupakan bagian dari sifat rububiyah Allah Azza wa Jalla. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fil fatawa al-hamawiyati min majmu'il fatawa li Ibnu Qasim thumma hadhihi al-ma'iyata taftariqu ahkamuha bi bi hasabil mawaridi فلما قال يعلم ما يلف fil ardi wa ma yukhruju minha ila qawlihi wa huwa ma'akum aina ma kuntum dalla dhahirul ah, khitabi ala ala ala anna hukma hadhihi al ma'iyata wa muqtadaha anna hukma hadhihi al ma'iyati ala ala anna hukma hadhihi al ma'iyati wa muqtadaha annahu ah, muttali'un alaikum annahu muttali'un 'alaikum wa syahidun 'alaikum wa mahir muhaiminun muhaiminun 'alimun 'alimun bikum wa ada makna qaulus salafi innahu ma'ahum bi 'ilmihi wa ada dawahirul khitabi wa haqiqatihi wa kadzalika fi qawlihi la yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'ukum illa qawlihi wa ma'ahum aina ma walamma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li sahibihi fil eh, fil fil ghari la tahzan inna Allah ma'ana kana hadha kana hadha aidan haqqan ala zahirihi wa dallat wa dallatil hali halu wa dallatil halu ala anna anna hubba hadhihi al-mahiyati kuna nahiyati itla'i itla'i wa nasri wa nasri wa ta'yidi thumma qala falafdul ma'iyatu falafdul ma'iyati qad istamala qad istamila fil kitabi wa sunnati fi mawadi'i fi mawadi'a fi mawadi'a yaqtadi fi kulli mawadi'u mawdi'in mawdi'in umura la yaqtadiha fil mawdu'i fil mawdi'il akhari fa imma an tahtalifa dalalatiha dalalatuha dalalatuha bi um, bi hasabil mawadi'i bi hasabil mawadi'i bi hasabil mawadi'i atau tadullu ala qadrin mustarikin mustarakin uh, baina jami'i mawadi'iha wa inna imtaza kullu mawdi'in kullu mawdi'in Siatin Bikhasiatin fa'alat takdiri Takdiraini Laisa muqtadaha Antakuna takuna rabbi Dhatu rabbi Antakuna takuna rabbi Mukhtalat Mukhtalitotan Mukhtalitotan Bil khalqi Hatta yukalu Hatta yukala Hatta yukala Qad surifat Surifat Qad surifat An zahiriha Nah Eh, ada kutipan perkataan Syekh Temiyah tepatnya diambil dari Fatwa Mawiyah yang ini Uh, kalau di Majmu' Fatawa yang disusun oleh Ibnu Qasim ada, ada di Majmu' Fatawa jilid yang kelima. Di sana ada risalah fatwa eh, Mawiyah Uh, Syekhul Islam mengatakan kemudian Ma'ya ini pengertiannya berbeda-beda tergantung tempatnya, tergantung dalilnya. Maka di ayat ya'lamu ma yaliju fil ardi wa maya yakhruju minha, Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi semisal benih, hujan, wa maya yakhruju minha dan apa yang keluar dari bumi semisal amal nyawa yang dihadapkan kepada Allah Demikian juga munculnya tumbuh-tumbuhan dari permukaan dari balik permukaan bumi sampai ayat wa ma'akum aina makuntum dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Dalla zahirul khitab maka zahir ayat di atas menunjukkan ala anna hukma hadil ma'iyah biasanya pengertian ma'iyah di sini dan konsekuensinya adalah annahu mutali'un alaikum. Allah mengetahui kalian, menyaksikan kalian, muhaiminun menyaksikan dan mengetahui keadaan kalian. Inilah makna perkataan salaf yang menjelaskan ayat ini dengan mengatakan innahu ma'ahum bi'ilmihi. Allah bersama mereka dengan ilmunya. Wa zahirul khitab inilah makna zahir dari ayat dan inilah hakikat ayat. Demikian pula untuk firman Allah tidak ada bisik-bisik tiga orang kecuali Allah yang keempat sampai bahwa ma'hum aina makanu dan dia Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Adapun tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kawannya yaitu Abu Bakar di gua, jangan engkau sedih Allah bersama kita karena hada maka adalah ayat ini juga adalah kebenaran sebagaimana makna zahirnya wadalatil hal dan keadaan menunjukkan bahasanya makna ma'iyah di sini artinya adalah mayatul itila Allah mengetahui keadaan Nabi dan sahabatnya dan jika terjadi apa-apa Allah memberikan pertolongan dan penguatan Kemudian Ibnu Taimah mengatakan maka kata-kata ma'iyah uh, itu digunakan dalam Quran dan Sunnah di mawati dalam banyak tempat. Yak tadi fikuli maudhi'in setiap tempat mengharuskan makna layak tadiha yang tidak diharuskan oleh tempat yang lain. Fa'imah maka boleh jadi antak talifa dalalatuhah kandungan maknanya berbeda-beda tergantung tempatnya atau e, ma'iyah ma'iyah di banyak ayat tersebut semuanya menunjukkan pada titik yang sama di semua tempat di semua ayat lalu kemudian imtaza berbeda masing-masing tempat dengan makna khusus tambahan mana khusus atau mana tambahan ya eh. fa'ala takfirain maka berdasarkan dua eh, anggapan tadi dua kemungkinan tadi laisa muqtadaha tetaplah bukanlah konsekuensi dari makna ma'iyah zat Allah itu bercampur dengan zat makhluk hatta yuqal sehingga perlulah dikatakan Qad surifat Andohiriha Kalau kita maknai Ma'iyah Itu dengan artian Allah Mengetahui, menolong dan membela Maka ini berarti Menyelewengkan Ayat dari makna zahirnya tidak perlu dan tidak tepat Maka beliau sampaikan bahasanya memaknai ma'iyah dengan artian Allah mengetahui dan mengawasi kemudian menolong dan membela itu bukanlah memalingkan makna zahir memalingkan ayat dari makna zahirnya karena makna zahirnya bukan demikian ya, kita lihat penjelasannya Mas Abus. على الأمرين الأمر الأول في في الإشارة إلى ما قرره الأئمة مستندين على الكتاب والسنة أن معية الله قسمان معية معية عامة ومعية خاصة فالمعية العامة هي التي مقتضاها العلم والإحاطة والتدبير والسلطان وقول الله عز وجل مهيمنا ala khalqi raqibun alaihim ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi wa amma al-mahiyatul khasatu fa hiya mahiyatullah li ahli al-iman li awliyaihi fa hiya mahiyatun taqtadi ma'a ma sabaqa an-nasru wa tamkinu wal khiftu wa ta'yidu وتوفيقه للحق إلى غير ذلك مما وعد الله به سبحانه وتعالى أهل الإيمان به هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني أن الذي يترك ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما أفادت وما أفادته من معاني معية الله عز وجل وكان أيضا عنده حق في اللغة لا يمكن أن يفسر المهية بالحلول والمخالطة لأنه إذا كان حاذقا سيظهر له أن معية الرب ترد في مواضع ترد في مواضع في مواضع مختلفة سواء في نصوص الكتاب أو نصوص السنة ولكل نوع ولكل موضع مقتدره وحكمه نعم Wakulah satu hadza kesimpulan dari penjelasan ini adalah dua poin. Pertama, di sini terdapat isyarat atau penjelasan singkat tentang apa yang disampaikan oleh para imam berdasarkan dari Quran dan Sunnah bahasanya ma'iyatullah itu ada dua macam ma'iyah umum dan ma'iyah khusus ma'iyah umum adalah ma'iyah yang maknanya adalah Allah mengetahui, meliputi, mengatur eh, dan menguasai seluruh makhluk. Dan bahasanya Allah Azza wa Jal itu muhaiminan jadi saksi atas makhluknya, menguasai makhluknya dan lain-lain yang merupakan makna dari rububiyah Allah. Sedangkan ma'ya khasa itulah kebersamaan Allah kepada ahlul iman, kepada para kekasihnya, itulah kebersamaan yang maknanya adalah di samping makna-makna yang lewat masih ditambahi makna yang lain itu menolong, memberikan kekuasaan, menjaga, menguatkan, memberikan taufik kepada hak dan makna-makna yang lain yang Allah janjikan kepada orang yang beriman kepadanya. Inilah poin pertama. Di makna ma'iyah khasa itu adalah ma'iyah amah plus Ditambah makna menolong, membantu, menguatkan dan seterusnya. Maka dalam ma'ya khasat terdapat makna kandungan ma'ya ammah. Maka tidak ada pada ma'ya ammah makna dan kandungan ma'ya khasat. Poin yang kedua, bahasanya orang yang yudrik memahami kandungan dalil Quran dan Sunnah dan ma'afadatu dan kandungannya berupa makna ma'iyatullah dan dia juga orang yang pintar bahasa Arab tidaklah mungkin menafsirkan ma'iyah dengan hulul wal mukhalatah karena dia jika dia cerdas maka dia akan tahu e, bahwasanya ma'iyatu ma'iyatullah itu taridu terdapat dalam banyak ayat yang beda-beda baik dalam model Quran ataupun dalam sunnah Walikuli maudin dan di setiap ayat muktadahu wa hukmuhu terdapat muktadah kandungan makna tertentu wa hukmuhu dan kandungan makna tertentu. Ya, tadi uh, ini tidak dijelaskan oleh pensarap. Syekhul mengatakan hubungan antara ma'iyah di satu ayat dengan ayat yang lain Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah ada dua kemungkinan hubungan. Yang pertama apa? Eh, yaktadi fi kulli mawdhi'in umuran la yaqtadiha fil mawdhi'il akhar. Eh, fa imma an tastalif dalalatuha bi asabil mawadhi'. Hubungannya yang pertama adalah mungkin adalah makna-maknanya itu berbeda-beda tergantung di mana ke ayatnya. Di ayat ini makna ma'iyah adalah demikian, di ayat itu makna demikian. Makna ma'iyah adalah makna yang lain. Kemudian kemungkinan yang kedua hubungan antara ma'iyah di satu ayat dengan ayat yang lain adalah ada titik kesamaan. Ada qadar mustaqab ada titik kesamaan untuk ma'iyah di semua ayat. Namun untuk dan masing-masing ayat terdapat makna tambahan berdasarkan konteks ayat. Maka di masing-masing ayat di samping e, makna berupa titik kesamaan makna ma'iyah untuk semua ayat, di masing-masing ayat terdapat e, di masing-masing ayat yang mengandung ma'iyah terdapat makna tambahan yang diberikan oleh konteks ayat. Nah baik kita katakan hubungan antara ma'iyah itu adalah satu atau uh, adalah kemungkinan pertama ataukah kemungkinan yang kedua yang jelas tidaklah mungkin bagi orang yang tahu bahasa Arab untuk mengatakan bahasanya makna ma'iyah kandungan ma'iyah adalah mukhalatah bil khalqi bercampur dengan zat makhluk Pak Yusman ويبين أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلفة مختلفة بشرط أن الله تعالى ذكرها في آية آية أن الله تعالى آه، تعالى ذكر هنا في الآية المجادلة في آية المجادلة بين ذكر ذكر بين ذكر أمور علمه في أول الآية وآخرها فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يقول في نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فيكون ظاهر فيكون ظاهر الآية أن مقتضى أن مقتضى هذه المعية أن مقتضى هذه المعية علم wa annahu la yakhfa alaihi syai'un min a'malihim la annahu ta'ala ولا أنهم معهم أما في آية الحديد فقد ذكره الله تعالى مسبوقة مسبوقة بذكر بذكر استوائه بذكر استوائه على عرشه وعموم وعموم وعموم وعموم علمه مطلوة مطلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العبادة عباد بما يعمل العبادة عباد يعمل العباد فقال نعم ويدل على anaulaisa laisa dan menunjukkan bahasanya laisa muqtadaha bukanlah uh, konsekuensi dari makna ma'iyah dari ma'iyah kata-kata ma'iyah adalah zat Allah azza wajal bercampur dengan makhluk dan di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah Allah Ta'ala menyebutkan ma'iyah di ayat mujadilah di, eh, terletak di tengah-tengah penyebutan bahasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu bersifat umum meliputi segala sesuatu di awal ayat dan di akhir ayat. Kata penulis di antara dalil yang menunjukkan bahasanya ma'iyah itu tidak bermakna ikhtilat, ikhtilatul zat tercampurnya zat adalah kalau kita lihat ayat mujadilah atau mujadalah. Maka Allah menyebutkan ma'iyah di tengah-tengah antara umumu ilmi. Allah mengatakan bahasa ilmu Allah meliputi segala sesuatu di awal ayat dan di akhir ayat, di tengah ayat ada ma'iyah. Di awal ayat dan di akhir ayat itu membahas tentang umumu ilmihi Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tengah-tengahnya membahas tentang ma'iyah. Maka hal ini menunjukkan bahasanya ya, ma'iyah itu bermakna uh, umumu ilmihi. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dan tidaklah hal ini menunjukkan kalau zat Allah Subhanahu wa taala bercampur dengan makhluk. Nah, kita lihat alam tidak tidakkah engkau lihat bahasanya Allah mengetahui semua yang di langit dan semua yang di bumi. Ini umumu ilmihi. Ilmu Allah meliput segala sesuatu. Tidak ada bisik-bisik tiga orang kecuali Allah yang keempat. Tidak lima orang kecuali Allah yang keenam tidak ada bilangan yang lebih sedikit ataupun lebih banyak kecuali huwa ma'ahum Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Ini bicara tentang ma'iyah. Setelah itu ayatnya ditutup dengan umumu ilmihi nabi umum bima amilu yamal kiamat kemudian Allah akan ceritakan pada mereka amal amal apa saja yang mereka lakukan pada hari kiamat. Sini Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, ini umumu ilmihi Sehingga zahir ayat menunjukkan <coughs> konteks ayat menunjukkan bahasanya makna ma'iyah adalah Allah mengetahui keadaan hambanya. Tidak ada satupun dari perbuatan hamba yang tidak Allah ketahui. Itu makna, makna berdasarkan zahir. Bukan bukanlah maknanya Allah Subhanahu wa taala zatnya bercampur dengan mereka. Tidak pula maknanya anda sesungguhnya eh, Sesungguhnya Allah dan Allah bersama mereka di bumi. Adapun di ayat di surat Al-Hadid maka Allah menyebut Allah menyebutkan ma'iyya didahului Bidikri penyebutan bahasanya Allah berada di atas ars dan didahului umum ilmihi pernyataan bahasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu matluatan dilanjutkan dengan penjelasan Bahasanya Allah melihat apa saja yang dilakukan oleh hamba. Allah berfirman, Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, kemudian Dia berada di atas ars. Nah, ini pembahasan tentang istiwa, pembahasan tentang ulu. Allah, kemudian ditambah dengan umumu ilmihi. Ya'lam ma yalijul fil ardi wa ma yakhruju dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke dalam langit. Setelah itu baru ma'iyya. Wa ma'akum aina kuntum. dia bersama kalian di mana saja kalian berada, kemudian ditutup dengan umumu basarihi. Maksudnya Allah melihat apapun keadaan hamba Wallahu bima ta'maluna basir dan Allah melihat apa saja yang kalian kerjakan. wiwit kunu zahirul ayati anna muqtadu hadhil ma'iyati ilmuhu bi ibadihi wa basrihi bi akmalihim ma'ulubi uluwi alaihim wastiwa'uhu ala arsihi la annahu subhanahu muhtalitun muhtalitun bihim wa la annahu ma'ahum fil ardi wa illa likana lakana wa illa lakana akhirul ayati munaqidun li awaliha adalu adali dari ala dali ala ini ala arsihi. Nah, faikun zahirul ayat. Maka makna zahir ayat kalau kita cermati keadaan surat Al-Hadid ana muqtada hadil ma'iyah bahasanya makna ma'iyah adalah Allah mengetahui keadaan hambanya dan melihat amal-amal hambanya di samping Allah berada di atas seluruh hamba-hambanya. Di samping uh, di samping ala arsihi ini nggak tepat ini uh, membuat paragrafnya. Ma'uluwihi alaihim wastiwaihi ala arsihi terus koma. Dan Allah melihat dan mengetahui di samping ada zat Allah sendiri Allah di atas seluruh makhluk dan istiwa berada di atas ars. Bukannya Allah Subhanahu wa taala bercampur dengan makhluk. Bukan pula maknanya bahasanya Allah bersama dengan makhluk di muka bumi. Jika kita katakan ma'iyah dalam surat Al-Hadid maknanya adalah ikhtilat, maka yang terjadi apa? Berarti akhir ayat membatalkan awal ayat. Karena awal ayat menunjukkan kalau Allah berada di atas makhluk dan bersemayam di atas arsh Dani ahwalahum ahwalahum wa yasma'u ahwalahum wa yara ahwalahum wa yudab wa fayuhi ah, wa yumitu wa yughni wa yuqwa wa yufkiru wa yu'til mulka wa yu'til mulka man yasha'u wa yanzi'ul mulka mimman yasha'u wa yu'izzu man yasha'u wa yudhillu man yasha'u ila ghairi dhalika mimma taqtadihi rububiyatihi wa kamali sultanihi rububiyatuhu rububiyatuhu wa kamali sultanuhu sultanihi wa kamali sultanihi la ya la yahjibuhu an khalqihi la yahjibuhu an khalqihi syai'un wa ma kana hadha sya'nuhu fa huwa ma'a khalqihi haqiqatan walau kana fawqahum ala arsyihi haqiqatan nah Ina tabayana dzalika jika jelas hal tersebut penjelasan di atas bagi Anda, alimna maka kita mengetahui bahasanya Makna dari Allah itu bersama hambanya adalah Allah mengetahui keadaan hambanya Mendengar perkataan mereka, melihat perbuatan mereka dan mengatur urusan mereka Bentuk mengaturnya Allah menghidupkan dan mematikan Memberikan kekayaan dan kemiskinan Memberikan kekuasaan pada Allah, eh, siapa saja yang Allah kehendaki Mencabut kekuasaan dari siapa saja yang Allah kehendaki Memuliakan Allah yang kehendaki Menghinakan orang-orang yang Allah kehendaki Ila ghairi dan yang lainnya yang merupakan konsekuensi dari rububiyah Allah dan sempurnanya kekuasaan Allah. Maka tidak ada satupun perkara yang bisa menghalangi Allah dari pengetahuan tentang makhluknya. Maka zat yang semacam ini sifatnya fawa ma'akhalqihi hakikatan maka dia bisa bersama makhluknya secara hakiki meskipun zatnya ada di atas ars juga secara hakiki. Perdana. يقول هذا آه، توجيه لطيف وتشديد جيد لمعنى في الآيتين آية آية, آية المجادلة وآية الحديث فالمصنف رحمه الله رحمه الله آه، لفت آه، نظر القارئ القارئ إلى ورود المعية في هاتين الآيتين فإن المعية fi ayatil mujadilati waqi'atun baina umumiyyin umumai ilmihi umumai ilmihi azza wa jalla yakni baina mawdu'ain mawdi'ain mawdi'ain ain mawdi'ain au baina sighatain min sighi umumi sighi umumi ilmi rabbi jalla wa ala فالصيغة الأول فالصيغة الأولى من سياق عموم العلم قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهذا اللفظ آه، وهذا اللفظ العام شامل باق باق باق على عمومه لم يدخله التخصيص ولا يدخله أبدا ثم ذكر عموما آخر آخر وهو قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم فإذا نظرت نظرت إلى الآية فإذا نظرت إلى الآيات فإذا نظرت إلى الآية ظاهر لك ظهر لك ظهر لك ثلاثة أشياء ثلاثة أشياء ثلاثة أشياء أولا إحاطة إحاطة علم الله سبحانه وتعالى باركون بالكون كله بالكون بالكون كله وما فيه من سماء سماء وأرض وإنس وجن وغير ذلك من مخلوقاته فلا يعزب يعزب عن علمه يعزب عن علمه من هذا الكون مثقال مثقال ذرة ثانيا nah Aku katakan ini adalah taujih latih pengarahan yang lembut dan tasdid meluruskan pemahaman yang bagus berkaitan dengan makna ma'iyah dalam dua ayat itu ayat satu ayat di surat Mujadilah dan satu ayat di surat Al-Hadid. Maka penulis lafata memalingkan atau mengarahkan pandangan pembaca untuk merenungkan urutul ma'iyah. Posisi atau keberadaan lafat ma'iyah di dua ayat ini. Maka ma'iyah di ayat mujadilah terletak di antara dua kalimat yang semuanya menunjukkan Betapa luasnya ilmu Allah Azza wa Jal Artinya ma'iyah terletak di antara dua tempat atau dua kalimat dari kalimat-kalimat yang menunjukkan bahasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kalimat pertama yang menunjukkan e, betapa luasnya ilmu Allah adalah kalimat alam tar anallah ya alam ma'fis samawati ma'fil Maka lafaz umum ini mencakup samilun mencakup seluruh maknanya dan dia tetap berada dalam makna umumnya, tidak mengalami taksis dan tidak akan kemasukan taksis sama sekali. Kemudian di akhir ayat Allah menyebutkan makna umum yang lain yaitu innallaha bikulli syai'in alim, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka jika Anda nadhar ila melihat ayat akan nampak bagi Anda tiga poin. Pertama Allah ilmu Allah meliputi seluruh alam ini seluruhnya baik itu langit, bumi, manusia, jin dan makhluk-makhluk yang lain, maka tidak ada yang hilang dari ilmu Allah dari alam e, raya ini seberat darah pun. Yang kedua, annahu anna muqtada hadal ilmi konsekuensi daripada ilmu ini menyebabkan Allah bersama makhluknya. Oleh karena itu, di tengah ayat Allah katakan ilahwa ma'ahum Allah Allah mengucapkan kata-kata ini ba'da anda setelah Allah menyebutkan bahasanya ilmu Allah bersifat umum meliputi segala sesuatu. Uh, ah, Al-awal dalam uh, dalam ayat Alam ta'lam anna Allah ya'lam ma fis samawati wa fil ard ma yakunu min an ajwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wal aktsar illa huwa ma'ahum. Maka ma'iyah di sini maknanya adalah mengetahui dan itulah konsekuensi dari ma'iyah. Oleh karena itu Imam Ahmad mengomentari surat di surat Al-Mujadilah Allah bada'a hadil ayat bil ilmi wa khatamaha bil ilmi. Allah buka ayat ini dengan ilmu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu dan Allah tutup dengan ilmu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Sehingga poin yang kedua bahasanya makna ma'iyya adalah pengetahuan. Kemudian yang ketiga bahasanya konsekuensi dari pengetahuan ini bahasanya Allah Subhanahu wa taala muhsi mencatat amal-amal hamba kemudian dia akan memberikan balasan pada mereka di akhirat nanti maka siapa yang menjumpai kebaikan maka dia dalam memuji Allah siapa yang menjumpai selain itu maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri Adapun ayat di surat Al-Hadid maka dia memuat tiga poin juga. Yang pertama Allah uh, Al-Haq Jalla wa mengkabarkan kalau dia berada di atas ars Waqat dan terdapat banyak dalil yang mengatakan bahasanya ars Allah di atas langit. Fadahu awaluma inilah kalimat pertama yang mendahului ini kalimat ma'iyah di surat al-hadid yaitu Allah berada di atas ars sehingga maknanya zat Allah di atas seluruh makhluk. Kemudian yang kedua Allah Subhanahu wa taala ma'ahadil ulu meskipun zatnya ada di atas sana dan semayam di atas ars namun dia tetap bersama makhluk. Tidak ada satupun yang terluput dari makhluk dan tidak ada satupun hal yang eh, ya sudu anhu minhum sadar tidak ada satupun yang uh, kelewat terlewatkan satu hal yang nyeleneh lepas dari ilmu Allah satupun abadan sama sekali karena Allah meliputi ilmunya meliputi seluruh makhluk. Kemudian uh, isi yang lain adalah umumnya bahasanya penglihatan Allah itu bersifat umum atas semua perbuatan-perbuatan makhluk. Oleh karena itu di akhir ayat Allah katakan wallahu bima ta'maluna basir. Fasamat al ayatan maka dua ayat di surat Mujadilah dan surat Al Hadid bersepakat bahasanya makna ma'iyatullah azza wajal artinya adalah Allah meliputi makhluk dengan ilmunya, dengan pengaturan, kekuasaan dan kekuasaan, pendengaran dan penglihatan dan makna-makna rububiyah yang lain.